Alhamdulillah pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib. Hari Kamis 1 April 2021 bertepatan dengan 20 Syaban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian atau kita membuka kajian baru di mana di pelajaran yang lalu telah kita selesaikan di Fakultas Ilmu Fikih Kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyami Ramadan kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang pembahasan puasa Ramadan maka pada kesempatan hari ini kita akan masuk kepada kitab yang baru yang berjudul Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Salat Tarawih wal Witr kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang pembahasan Sholat witr dan Sholat tarawih.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 hari ini saya membahas tentang Ibnu Adam pernah tidak pernah lekat dari dosa. أخرجه الإمام أخرجه الترمذي والبخاري أخرجه الترمذي وأحمد عن علي بن مسعدة الباهلي حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون قال أبو عيسى هذا حديث غريب إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة وهو حديث حسن لأن علي صدر حسن الحديث لا يخرج آدم من الخطأ إن آدم غير معصوم مكتوب لي يفيد العموم وقال الله تعالى كل وقال الله تعالى إن الله على كل شيء قدير وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام Apa ini aku bisa membahaskan Orang kami ilahuna wa jazakumullah khairan Alhamdulillah jazakallahu khair. Allah barik fik. Bismillah. Kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Salat Tarawih wal Witr. Kitab kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang hukum-hukum salat tarawih dan witr. Maka kami bahas bahas kitab ini setelah selesai dari pembahasan puasa Ramadan karena tinggal sekitar 9 hari lagi atau 10 hari lagi kita akan kedatangan Syahrul Mubarak bulan yang diberkahi yang ada padanya Lailatul Qadar yang mana khairun min alfi syahr satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan maka sesuai dengan ucapan Allah ataupun sesuai dengan ucapan Allah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiril dzambi maka Imam Al-Bukhari menjadikan ayat ini sebagai bab di dalam sahihnya al-ilm qabla al-qaul wal amal di mana kita seorang muslim yang sibuk dengan ilm harus mempersiapkan ilmu-ilmu kita sebagai bekal di saat kita melaksanakan amal-amal ibadah. Maka sembilan hari lagi akan masuk bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan Allah telah mewajibkan kepada kita berpuasa padanya. Seperti ucapan Allah Jalla wa'ala. Faman Syahidaminkumu syahra Barang siapa di antara kalian masuk kepadanya bulan Ramadan tanpa sakit dan tanpa safar, bukan keadaan musafir dan tidak dalam keadaan sakit, maka wajib baginya untuk berpuasa. Maka di saat masuk bulan Ramadan sembilan hari lagi alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian-kajian di Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan yang mana telah kita selesaikan sekitar 112 sesi. Dan semuanya tersimpan di YouTube dimanapun, anytime, anywhere. Dimanapun ikhwah berada, kapanpun ingin mendengar bisa tinggal klik di YouTube. Akan mendapatkan kajian-kajian kita. Alhamdulillah telah kita selesaikan permasalahan puasa Ramadan sekitar 16 bab. Mulai dari bab pertama tentang definisi puasa Ramadan dan keutamaannya dan diakhiri dengan kebidahan-kebidahan di bulan Ramadan. Maka dari salah satu usaha dari kita di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i ini khususnya bagi para tulabul ilm dan juga kepada para pengurus dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin di seluruh Nusantara dan bahkan di berbagai dunia, kita akan memberikan kajian yang berhubungan dengan salat tarawih. Agar di saat datang Ramadan dan kita melaksanakan amalan salat tarawih, kita sudah mempunyai ilmunya. Sesuai dengan ayat tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambih. maka ketahuilah bahwa dia itu Allah, tidak ada yang hak untuk disembah kecuali dia dan mintalah ampun kepadanya, maka ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya pendalilan tentang ilmu harus dipelajari sebelum berucap, sebelum beramal. Maka sebelum datang kepada kita bulan Ramadan yang ada padanya salat tarawih, maka kita sudah membekali ilmunya. Sehingga salat kita insya Allah dan puasa kita insya Allah diterima oleh Allah Jalla wa'ala karena kita mengilmuinya, kita melaksanakannya sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di malam ini kita masuk kepada sesi yang kedua. Kita masuk kepada bab yang pertama. Bab definisi dari sholat tarawih. Yang mana di pelajaran yang lalu. Di pelajaran duhur setelah kita bahas pembukaan dari judul kitab apa makna al-akhbar as-sahihah fi ahkami salat tarawih wal witr, maknanya kumpulan hadis-hadis yang sahih. Maknanya penulis sengaja hanya mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja. Sehingga di sini hadis-hadis yang dhaif tidak dimasukkan. Dan ini adalah Torikoh Al-Muhaddithin. Di dalam penulisan kitab seperti para masyaih di zaman dahulu, Syekh Al-Bukhari, dan juga muridnya Muslim, dan yang lainnya. Yang mengkhususkan pensaihan di dalam kitabnya. Dan diikuti oleh para masyaih di zaman sekarang seperti Syekh kami Mukbil. Kitab-kitabnya jelas dari judulnya. Al-Jami'us Sahih. Kumpulan hadis-hadis yang sahih. Mimalaisa Sa'fi fi sahihain ataupun juga fi asbabin nuzul ataupun juga di dalam berbagai permasalahan dan begitu pun Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah muhaddits di zaman ini juga yang membuat kitab seperti silsilah as-sahihah kumpulan dari hadis-hadis yang sahih maka mengumpulkan hadis-hadis yang sahih memeriksa dari hadis-hadis yang dhaif itu adalah perkara yang sangat agung di sisi Allah dan agung bagi para penuntut ilmu di mana para penuntut ilmu di saat membaca kitab tersebut akan yakin bahwa dia akan dibawa kepada fikih-fikih yang sahih. Dan begitu pun dari permasalahan akidah seperti telah kita lewati juga Al-Akhbar As-Sayhah fi Ru'yatillah, kumpulan hadis-hadis sahih tentang kita ini akan melihat Allah di hari kiamat dan membantah kelompok Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Khawarij Wasyiah, Ar-Rafidah yang mana mereka menafikan bahwa kaum muslimin tidak akan pernah melihat Allah di dunia ataupun di hari akhirah. Maka ini makna dari judul Al-Ahbar As-Sahihah sehingga makna kitab ini hanya diusahakan kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja. Kemudian makna dari ahkam salat tarawih wal witr maka telah kita bahas juga, kita ulang sedikit Ketahuilah ya ibadah Allah bahwa permasalahan salat tarawih banyak dari orang awam yang salah mempersepsikan. Dipikirnya salat tarawih adalah salat yang khusus, jenis yang khusus dari salat-salat yang lainnya. Maka kita jawab itu perkara yang salah kaprah, gagal faham. Ketahuilah ya ibadahlah bahwa sholat tarawih dia adalah sholat malam juga. Dan dia adalah sholat witir juga. Karena sholat tarawih misalnya dilaksanakan yang rojih nanti kita bahas. sebelas rokaat. Jika mau ditambah, ditambah dua menjadi tiga belas rokaat. Ini yang rojih. Maka tiga belas rokaat atau sebelas rokaat itu semuanya sholat malam. Dan itu juga dinamakan sholat witir. Karena ada witirnya. Jumlahnya sebelas. Maka kesimpulannya, sholat tarawih bukan sholat yang khusus seperti dipahami orang awam. Dia sholat yang khusus, maka kita katakan dia adalah sholat malam itu sendiri. Dan sholat witir itu sendiri. Namun para fukoha menyebutkan sholat tarawih dengan nama yang khusus dikarenakan perkara ini dengan istilah lain juga qiyamu Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan, dia hakikatnya adalah salat malam. Namun di bulan Ramadan telah datang hadis-hadis Nabi dulu menghidupkannya dengan beberapa sahabat di riwayat Aisyah yang mutafakun alaih hanya tiga hari saja. Salat Nabi bersama para sahabat sampai malam. Maka intinya dari sholat malamnya Nabi bersama para sahabat yang hanya tiga hari. Dinamakan oleh para ulama di kitab al fikih sholat tarawih. Dia hakikatnya sholat malam itu juga. Dan dia hakikatnya sholat dari witr yang jumlahnya ganjil. Maka sholat tarawih dan sholatul lail dan sholatul witr itu sama saja. Maka inilah yang telah kita bahas di pelajaran yang lalu. Dan di sesi yang kedua ini kita masuk kepada bab yang pertama, al-babul awal, ta'rifu tarawih. Maka ketahuilah ya ibadah Allah definisi dari salat tarawih diambil dari segi lugah, tarawih adalah jamak bentuk plural dari mufrad bentuk single dari tarwihah. Maka tarawih ala wazan mafa'il yang mana dia dinamakan jam'ul jama' ataupun sirah muntaha al-jumu' yang di pelajaran yang telah kita lewati di pelajaran nahu sarah dari matan al-ajrumiyah dari jam utaksir bertingkat-tingkat. Di saat mencapai kepada sirah muntahal jumu' ataupun jam'ul jama' maka tidak ada jamak lain. Kata rawih ala wazan mafa'il. Di sini dia jam utaksir dari tarwihah. Lalu apa mufradnya tarwihah? Tarwihah ia almarah alwahidah al-wahidah minar rahah. Makna tarawih adalah jamak dari tarwihah bimakna rahah. Mengambil istirahat. Maka tarawih adalah solat-solat yang ada padanya mengambil istirahat. Dikarenakan dengan nama tarawih ini dulu Nabi melaksanakannya dalam keadaan panjang dan lama. Seperti di hadis Aisyah yang mutafakun alaih disebutkan di kisah-kisah yang banyak bahwa Nabi melaksanakan sekitar seteng pertengahan malam dari ketiga hari itu dan selesai menjelang fajr. Di waktu menjelang sahur. Maka di waktu yang panjang ini, dulu setelah dua rakaat selesai mengambil roha. Dua rakaat lagi selesai yang panjang mengambil roha. Maka mufradnya roha dijamak menjadi tarawih. Roha dari tarwihah. Maka mufradnya tarwihah. Satu tarwihah. Kemudian setelah dua rakaat ambil tarwihah. Istirahat lagi maka dijama, dinamakan menjadi tarawih. Maka ini definisi dari salat tarawih. Maka ketahuilah ya ibadah Allah bahwa kalimat salat tarawih itu wallahu a'lam kami tidak mendapati lafaz yang khusus di dalam ahadits. Namun yang masyhur di dalam hadis adalah qiyamu Ramadan ataupun qoma Ramadan, qiyamu Ramadan, maka ini yang paling masyhur di antaranya hadis yang masyhur muttafaqun alaih dari Abi Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man qama Ramadan ini poin pendalilannya barang siapa yang koma Ramadan maknanya menghidupkan Ramadan maknanya malam-malamnya itu dihidupkan Tidaklah orang tidur di puasa Ramadan siang tidur capek. Di malamnya pun makan banyak maka tidur. Mulai dari jam 9 sampai waktu sahur. Maka tidak. Yang diinginkan di bulan Ramadan terutama malam-malamnya itu dihidupkan. Maka kami yang tinggal di Arab sekitar 17 tahun. Kami dapati kehidupan di Arab berbeda dengan kehidupan di Indonesia di bulan Ramadan. Maka di negeri Arab, Ramadan itu bagaikan di siang hari. Setelah melaksanakan buka, masjid-masjid penuh, sholat maghrib, kemudian berbuka puasa, kemudian kembali sholat isya, masjid-masjid penuh, seperti di Indonesia. Kemudian sholat tarawih. Setelah sholat tarawih, mal-mal dan Toko-toko dibuka. Sampai kapan? Sampai jam 2. Sampai jam 3. Taksi-taksi dan angkot-angkot berseliweran sampai jam 2. Sampai jam 3. Sampai waktu sahur. Maka Arabian Night, malam di negeri Arab, itu di malam-malam Ramadan bagaikan di siang hari. Apalagi di Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi, maka terus melaksanakan sholat nikmat. Maka dinamakan Qiyamul Ramadan di dalam syar'i karena menghidupkan bulan Ramadan. Maka ini yang nas yang disebutkan di dalam hadis. Maka oleh sebab itu ditafsirkan oleh para ulama apa itu qiyamul Ramadan Dikatakan oleh Imam An-Nawawi, makna qiyam Ramadan adalah dia itu salat tarawih. Maka makna qiyam Ramadan di dalam hadis man qama Ramadan imanan wahtisaba gufirallahu mataqaddama min dzambih mataqaddama min dzambih adalah salat tarawih. Dan begitu pun yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, mujallad yang pertama halaman 455 bahwa qiyamus syahri Ramadan dinamakan juga dengan salat tarawih. Dan begitu pun ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Al-Fatawa dan yang lainnya. Maka salat tarawih dia adalah qiyam Ramadan dan ini nama yang mendekati kepada as-syar'i. Setelah kita masuk kepada definisi di bab yang pertama kita masuk kepada bab yang kedua. Fadlu salati tarawih. Ataupun kiamu, kiamu Ramadan. Keutamaan dari salat tarawih. Ataupun kiamu Ramadan. Sebelum kita masuk. Kita masuk kepada intro ataupun prolog. Tentang permasalahan keutamaan-keutamaan di pelajaran yang lalu di masalah puasa Ramadan telah kami sebutkan keutamaan puasa Ramadan ada berapa? 15 keutamaan kita sebutkan di dunia ataupun di hari akhirah. Dan begitu pun di sini di sholat tarawih ada keutamaan. Maka sebelum kita masuk kepada keutamaan sholat tarawih, di sini menjadi gambaran barokallahu fikum atas rahmat Allah, kasih sayang Allah yang sangat besar bagi kita kaum mukminin yang melaksanakan ketaatan kepadanya. Di saat Allah mengatakan berbuatlah ibadah demikian, yakni puasa Ramadan misalnya. Maka seseorang melaksanakan puasa Ramadan, maka dipenuhi perintah Allah, Allah berikan keutamaan di dunia sebelum akhirat. Dan begitu pun di sholat tarawih yang nanti akan kita bahas disunahkan untuk qiyamu Ramadan melaksanakan sunnah menghidupkan Ramadan salat tarawih maka di sana ada juga keutamaan di dunia sebelum di hari akhirat. Maka di sini menggambarkan betapa Allah sangat mencintai orang-orang yang menunaikan perintahnya, baik perintah wajib seperti puasa Ramadan ataupun perintah yang mustahab sunnah mandub seperti perintah salat tarawih yang disunahkan oleh Nabi kita. Maka ini menjadi gambaran betapa Allah sangat mencintai hambanya. Sehingga di dalam ayat-ayat yang lain pun banyak. Seperti Allah di dalam ayat Al-Quran di saat memerintahkan untuk melaksanakan ketakwaan kepadanya. Allah berfirman, وَمَنْ yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka di saat Allah memerintahkan kepada kaum muslimin mukminin, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah. Mana bertakwa melaksanakan apa yang diperintahkan baik yang wajib ataupun sunnah dan meninggalkan apa yang dilarang baik yang haram ataupun yang makruh. Maka di saat manusia melaksanakan ketakwaan ini atas perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Apa balasannya dari Allah? Diberikan DP di dunia. Down payment. Suatu kenikmatan yang meskipun pembukaan. Namun bagi kita sangat besar. Dan kelak yang melimpah di hari akhirah dengan dimasukkan kita kepada surganya. Dan yang paling nikmat itu yang kita harapkan melihat wajah Allah. Maka Allah sebutkan di, di dalam ayat ini, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apa balasannya? Ya ja'allahu mahraja. Diberikan down payment sedikit saja. Apa? Di dunia ini Allah berikan solve problems baginya. Semua masalah yang ada dia terima dimudahkan. Kefakiran Allah gantikan dengan kejayaan di dunia. Kesakitan yang menahun dari anak-anak kita, istri-istri kita atau diri kita disembuhkan oleh Allah. Semua perkara-perkara yang menyedihkan dan menjadikan gundah gulana di dalam hati Allah angkat semuanya. Allah jadikan solve problem semua perkaranya ya ja'alahu Projek kata Allah. Dan semua jalan keluar. Dan tidak cukup dengan itu wa yarzuqhu min haitsu Allah akan memberikan rizki dari perkara yang tidak pernah dia duga-duga. Maka seorang yang alim yang sibuk misalnya dengan ilmu dan mengamalkan ilmu, mengajari manusia, misalnya dia tidak mempunyai pekerjaan. Jika dia bekerja siapa yang mengajar? Karena orang-orang yang alim ini sangat khusus dari khusus kalau orang dari mukminin tapi dia tajir, maka berapa banyak tajir dari kaum muslimin yang bisa digantikan posisinya oleh orang lain? Namun seorang alim tidak bisa digantikan posisinya. Dia berpuluh-puluh tahun belajar dan menuntut ilmu dan demikian dan demikian, maka jika dia juga ikut ke pasar untuk menjual apa yang orang-orang jual di pasar, maka siapa yang menggantikannya? Maka oleh sebab itu disebutkan oleh Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka mereka orang-orang yang sibuk misalnya menuntut ilmu dan berdakwah, pekerjaannya tidak ada, maka Allah gantikan rezekinya dari mana saja. Dan itu yang dilakukan dulu oleh Imam Malik, Ibnu Anas. Yang mana Laith Ibnu Sa'ad, seorang alim Mesir, dari korinya Imam Malik yang kaya raya. Maka Imam Malik mengajar di Masjid Nabi. Dan dari keilmuannya yang kuat dan juga dari fakihnya sehingga dia mempunyai madhab, madhab Imam Malik, maka sayang kalau dia bekerja, menjual sesuatu di pasar di Madinah. Maka berkata Laith Ibnu Sa'ad, duduklah kamu mengajar manusia saja. Ilmu kamu lebih bermanfaat bagi seluruh manusia di alam raya ini. Daripada kamu seperti kami ikut jual beli, berbisnis dan sebagainya. Akhirnya duduklah Imam Malik diberi oleh Laith ibnu Sa'ad seribu dirham. Satu keping dirham emas. Ini ada seribu keping dirham emas. Maka Allah alam apakah setiap tahun, apakah setiap enam bulan, atau apakah setiap berapa bulan. Yang jelas itu disebutkan di kitab tarikh. Maka di sini Allah berikan makrojan, jalan keluar bagi Imam Malik dan rizki yang tidak terduga-duga. Akhirnya semakin dia mencurahkan ilmunya, semakin manusia bermanfaat bagi manusia dirinya, dan semakin bertambah rizkinya. Itulah keadaan yang Allah jadikan. Waman yattaqilah ya lahu makroja wa yarzuqhu min haitsu Ini contoh. Maka begitupun kembali setelah kita mengetahui prolog tadi bahwa dari kenikmatan Allah yang besar jika Allah memerintahkan kepada kaum mukminin perintah Allah gandengkan dengan kenikmatan di dunia dan juga di hari akhir. Begitupun di dalam permasalahan salat tarawih. Maka dari keutamaan salat tarawih barakallahu fikum di dunia dia akan diampuni dosa-dosanya. Keutamaan yang pertama apa? Orang yang melaksanakan sholat tarawih, kiamu Ramadan, diampuni dosa-dosanya. Mana pendadilannya? Seperti di hadis yang mutafakun alaih dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Maknanya, barang siapa yang qama Ramadan Maknanya membangun sholat tarawih, menghidupkan malam-malam Ramadan, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka hadis ini disebutkan dengan takyid imanan wahtisaban. Apa i'rab imanan wahtisaban? I'rabnya dia mansub karena hal. Maka takdirnya imanan wahtisaban dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan dalam keadaan ihtisaban mencapai pahala dari keikhlasannya dari Allah Jalla wa'ala. Maka diampuni dosa-dosanya. Ini keutamaan yang pertama. Tinggal di sini pertanyaan. Makna dari diampuni segala dosa-dosanya yang telah lampau, dosa itu terbagi dua. Dosa besar dan dosa kecil. Maka mana dosa yang diinginkan? Apakah mutlak dan umum semua dosa? Jawabnya tidak. Dosa besar tidak masuk kepada ampunan dari amal-amal soleh secara direct ataupun otomatis tidak. Maka seluruh amal-amal soleh seperti di dalam surat Hud Allah berfirman, Innal hasanat yudhibna sayiat, sesungguhnya segala kebaikan dari amal-amal soleh direct akan menghapuskan dan menghancurkan dosa-dosa itu dosa-dosa yang mana? Dosa-dosa yang kecil saja. Mana pendalilannya seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah juga. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan wal umrah ila al-umrah mukaffirat lima bainahun idza bal kaba'ir. Maknanya salat lima waktu dari zuhur menunggu asar dari asar kepada maghrib, dari maghrib kepada isya, dari isya kepada fajar. Terus menerus bersiklus. Ibadah-ibadah kita di antara fajar kita berbuat dosa yang kecil sampai duhur, direct, otomatis diampuni dosa-dosanya. Itu maknanya. Mana pendalilannya? Ida jetuni bal kabair. Selama terjauh dari dosa-dosa yang besar. Maka adapun dosa yang besar seperti minum khamr, berzina, makan riba, melaksanakan kesyirikan kepada Allah dan banyak yang lainnya dari dosa-dosa yang besar, maka itu tidak bisa diampuni kecuali dengan taubah, taubatan nasuha. Adapun hanya sekedar inal hasanat yudhibna sayiat ini amal-amal soleh akan menghapus dosa-dosa kecil saja. Maka awas jangan ada persepsi orang yang terus-menerus di bulan Ramadan melaksanakan dosa besar dan di malam-malam Ramadan melaksanakan dosa besar dengan harapan alhamdulillah siangnya kan aku puasa diampuni dosa-dosaku. Man soma Ramadan imanan wahtisaba gupirolahu mata min dambi. Dan juga dengan sholat tarawih man qoma Ramadan imanan wahtisaba gufirallahu mata min dambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, diampuni dosa-dosanya. Maka berprasangka, berpersepsi seorang pelacur. Di mana di malamnya dan di siangnya berbeda profesi. Maka di siangnya dia melaksanakan puasa dan melaksanakan sholat-sholatnya. Dan mungkin dia dulu juga pernah menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Namun di malam hari alih profesi. Menggunakan seragam-seragam PSK. Maka sudah tidak ada lagi abaya ataupun kerudung. Maka menggunakan make up bibir mer yang merah. Alhasil ganti kostum. Kemudian berkata, malam ini aku berdosa tapi besok aku akan berpuasa Ramadan dan Allah akan mengampuni dosa-dosaku. Maka ini tidak yang diinginkan. Ataupun dia beroperasi sampai tengah malam, midnight. Setelah tengah malam ganti kostum lagi. Dia melaksanakan sholat malam di rumahnya dan menangis. Maka di hadis ini disebutkan man koma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufirallahu ma taqaddama min dambih, diampuni dosa-dosaku. Tidak, tidak itu yang diinginkan. Adapun dosa zina sebagai PSK harus bertobat, taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asarabukum an yukafira ankum sayiatikum. Maka harus kalian bertobat nasuha agar diampuni dosa-dosanya. Bukan dari direct otomatis amal-amal yang soleh ini bukan. Maka ini dari keutamaan yang pertama dengan lafad man koma Ramadan. Awas. Jangan salah. Di sini lafadnya man koma. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, dia mendapatkan keutamaan. Adapun untuk puasa man soma Ramadan. Keduanya sahih. Diriwayatkan mutafakun alaih dari Abi Hurairah. Maka ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, orang-orang yang melaksanakan sholat malam ayat sholat kiamulail yakni tarawih, kiamul Ramadan ayat tarawih bersama imam kebanyakan berapa rokaah? Misalnya sebelas rokaah yang rojeh. Nanti akan kita bahas. Dari sebelas rokaat itu kebanyakan berapa jam? Seperti kita keumuman di masjid di sini adalah sampai jam 9. Mungkin satu jam atau satu jam setengah. Atau kurang lebih. Kalau di tempat kita di Ma'had dulu di Markaz Mukbil Al-Wadi'i. Maka bisa tiga jam, ada satu juz, dua juz. Terus semakin mendekati akhir semakin bertambah. Pernah malam 27 dari Ba'da Syekh menyelesaikan pelajaran sekitar jam 10. Maka terus sampai jam 4 kita berdiri. Maka telah berapa juz yang dilewati. Alhasil kita di negeri ini yang Alhamdulillah semuanya serba sederhana maka nanti kita sholat tarawih pun sederhana disesuaikan dengan ikhwah, masyarakat, dan sebagainya. Maka di sini paling banter kita misalnya satu jam. Satu jam setengah misalnya. Maka di satu jam setengah itu dari keutamaan orang yang melaksanakan sholat tarawih terutama bersama imam. Dari satu jam, satu jam setengah kita sholat di malam itu. Dihitung oleh Allah ihya'u kuli laylah. Seakan-akan menghidupkan satu malam suntuk. Dari mulai tenggelamnya matahari malam maghrib dinamakan malam, malam awal. Sampai kepada tulu il fajr. Terhitung 12 jam atau 11 jam. Padahal kita melaksanakan hanya satu jam setengah. Karena kita melaksanakan sholat tarawih bersama imam. Maka pendalilannya dari keutamaan dan yang kedua ini hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Maka diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi yang mana madaru sanadnya kembali kepada Daud ibnu Abi hin Anil Walid ibni Abdurrahman Al-Jarasi An Jubair ibni Nufair An Abidar. Maka Sanadnya bertumbuh kepada Daud ibnu Abihin, Anil Walid ibni Abdurrahman, Al Jarosi dari Jubair ibnu Nufair dari Abidar. Di mana di dalam hadis ini disebutkan dari keutamaan bagi mereka orang-orang yang melaksanakan salat tarawih bersama imam maka dari keutamaannya seakan-akan dia melaksanakan sholat semalam suntuk. Tapi dengan syarat sholat bersama imam sampai selesai. Tidak sholat bersama imam dua rakaat kemudian selesai tidak. Maka di dalam hadis ini di sana ada soal jawab kita selesaikan keutamaan ini. Maka di dalam hadis ini disebutkan yang kami baca di riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga dari Abi Daud Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutibalahu qiyamul lailah Barang siapa yang salat tarawih bersama imam maknanya dia berjamaah dan syaratnya hatta yansarifa Sampai imam selesai, selesai dengan delapan rakaatnya dan witirnya. Maka Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi selesai. Dan nanti ada sunahnya setelah salam dari witir. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Maka selesai. Imam berpaling, mereka pun berpaling. Kutibalahu kiamu lailatin maka terhitung baginya seakan-akan melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Maka ini dari keutamaan dan hadis ini barakallahu fikum semua rijalnya sikot kecuali Al-Walid ibn Abdurrahman dan dia saduk hasanul hadis. Maka hadis ini telah dihukumi oleh syekh kami dengan hadisun hasan as-sahih. Atau Syekh kami telah mensahihkannya ada haditsun sahih ala syarti Muslim seperti disahihkan oleh Syekh kami di al Jam'i Sahih mimma laisa fi sahihain. Maka hadis ini hadis yang sahih dan disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani. Maka dari hadis yang sahih ini keutamaan kita cukupkan dari keutamaan salat tarawih hanya dua keutamaan dan yang lainnya kita sambung di waktu yang lain. Di sini ada pertanyaan yang singkat dan saya sudah berjanji untuk menjawabnya. Silahkan dibaca.